Di hati enak enggak itu? Hello. Hai. Di hati enak enggak? عباد rijalallah رجال الله wa kunu aunana lillah. Ran sebarang. Keren nih. Nyanyi lah lagu lagu begini. Suara ki penak, tapi larang. عباد الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله Aku ki loro dadi penak ning apa ki? Ibadallah rijalallah. Sama dhuwure kan. yang saya Ibadallah Rijalallah Kau marikan diri Pukul aja Ya aku sama Afif bisa Ayo coba Gus Nanti ini setiap anak Raudhah harus bisa nabuh ini Agus vokal belum manu suaranya. Belum lulus. Ibadallah rijalallah أغيثنا لأجل الله وكونوا أونانا لله عسى نهضى بفضل الله ويا أكطب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله عباد الله يا أغيثونا لأجل الله وكونوا أونانا لله عسى نحظى بفضل الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بإشارتي ويسفو وقتنا لله بعد الله بكشف الحجب عن عيني وبيني من بيني والطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله جال الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جنى ومن بالحق أولنا الخلق عند الله saya mau nyoba ya. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عونانا لله عسى نحظى بفضل الله ويا أطب ويا أنجاب ويا سادة ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأنت لله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله سألناكم سألناكم وللزلفى رجونكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله عباد الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عونا الله عسى نهضى بفضل الله فيا ربي بسنتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويشفو وقتنا لله بات الله رجال الله أجيسونا لله وكونوا عوننا لله مسانا بفضل الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني ودمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله ثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى ومن بالحق أولنا شفيع الخلق عند الله بعد الله رجال الله أجيزونا لأجل الله وكونوا عوننا لله أسانا الله بفضله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي ديني خالصنا من البلوى يا الله هذا الله أي satunya ada ini lagi, ada dua, ada dua. Coba, coba. apa? tes satu dua satu dua. Cek dicoba. Dicoba. Cek cek dicoba. Dicoba. Cek dicoba. Dicoba. Ini lagi streaming live streaming. Memang kita lagi cek cek mic sound sound. Ini sound buat nyanyi. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah وكونوا عوننا لله عسى لحظة بفضل الله ويا أكثر ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله عباد الله Jadi nanti nanti apa namanya? namanya? Empat bait, bait baru ref. Empat bait baru baru ref. Jadi tidak tidak kebanyakan apa namanya? Kerasnya. Kerafnya. Ya. Yang belum dapat ini Jumat teman tidak kan? sudah dapat kan? kan? Ali Abdul Qadir. Saya jam 7 harus berangkat ke mana? Pacitan ya. Nanti saya buka sebentar, terus nanti dilanjut sama Habib Muhammad bin Husain ya. Nah nanti Ramadan silahkan hadir ke sini. Insya Allah tiap hari kita kajian bersama saya. Memang saya lagi harus keliling terus. Kelilingnya juga buat Raulullah. Untuk memperkenalkan Raulullah ke seluruh penjuru alam semesta. Ali, ceramah. Ali, Abdul Qadir, ya Abdul Qadir. بمحيي الدين خلصنا من البلواء يا الله ini namanya Abdul Qadir. Kenapa Ibadullah Rijalullah ini saya pakai buat pembukanya Rodoh? Karena dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berpesan kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husin Habsi dalam pertemuan beliau secara kasat mata, walaupun sudah meninggal cukup jauh ya. Agar Habib Ali menyebut-nyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di majelis-majelisnya. Ya. Nah, saya pengen pengen melanjutkan apa yang dilakukan Habib Ali itu termasuk ayahnya Habib Syekh itu namanya Abdul Qadir itu karena pesannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani minta disebut-sebut oleh Habib Ali sehingga ada bayi yang lahir langsung dikasih nama Abdul Qadir kasih nama Abdul Qadir dan yang dikasih nama Abdul Qadir jadi wali besar semua ya jadi wali besar termasuk khatam malam 29 di Masjid Riyad Solo itu yang dibaca khutbahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dalam rangka melaksanakan wasiatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada Habib Ali. Minta disebut, sebut di majelis. Nah, nah saya juga pengen nyebut-nyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di majlis ini. Ya, juga pengen nyebut-nyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di majlis ini dengan syair ini. Syair ini kan <clears throat> apa namanya? Tawassul dengan wali-wali semua ditutup dengan bi muhyiddini khalisna minal balwa ya Allah dengan berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani muhyiddin selamatkan kami dari segala bencana ya Allah Kemudian yang kedua, ya Rabbana ya Wadud itu kosidah yang yang disusun Habib Al-Habsyi yang isinya lengkap minta apapun sudah ada di sini. Dan kaitannya dengan ilmu cukup ya. Nas kasfal ghita minta agar tirai yang menutup ini di, disingkap. Nanti saya akan buka majlis ini dengan menerangkan dua isi kosidah ini. Terus lanjutkan Habib Muhammad nanti ngajar Zubat. Setuju? Nah sekarang saya tak siap-siap dulu sehingga nanti saya langsung jalan menuju mobil dan melanjutkan perjalanan ke ke mana? Pacitan. Ali, Ali nggak boleh saya. Uh, eh, sementara majisnya dibuka dengan baca doa ini ya, baca qasidah. Yang suaranya rada enak sampai ini. Eh, itu bisa mukul toh? Afif sama Agus mukul, Rani, Ran, sini, buka. Al-Fatihah ala manhabun ali wa ila hadratin Nabi Sallam.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 Terus dua. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عونانا لله عسى نهضى بفضل الله ويا أقطب ويا أنجاب ويا سدد ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم سألناكم ولزلفى رجونكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله فيا ربي بسندي تحقق لي إشارتي أسدتي بشارتي ويسفو وقتنا لله لكشف الحزب عن عيني ورفع البين من بيني وتمثيل الكيف والأين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جنا ومن بالحق أولنا شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمعيدنا خالصنا من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 i g a s i s a y b a h a s a y a u Tưởng là nói xấu rồi Nó nói xấu rồi Rồi xem là xuất hiện Rồi nó dành với Lương Anh Nó sao rồi Gái Kidul kok.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 taala amin ya rabbal alamin sambil menunggu guru kita Habib Novel bin Muhammad Al Idrus beliau akan menyampaikan nanti sedikit wejangan setelah itu belum masih ada perjalanan dakwah lagi Harus ke Pacitan malam ini Nanti saya yang isi kebetulan Yang akan kita sampaikan Mungkin pertemuan terakhir ini ya Minggu depan sudah malam sidang isbat Saya jadi minggu depan sudah terawih Insya Allah malam kemis Dan insya Allah sudah terawih ya Sudah kelihatan hilalnya Kita semua sudah melaksanakan ibadah terawih Masuk ke bulan Ramadan di antara yang mungkin nanti ingin saya sampaikan adalah hal-hal yang berkaitan tentang hukum-hukum puasa. Hukum puasa yang akan kita pelajari nanti ini bukan ilmu yang sunnah atau ilmu yang fardu kifayah, tapi fardu ain wajib untuk tahu semuanya. Karena memang ilmu itu kan dibagi jadi tiga macam. Ada yang hukumnya wajib. Ilmu wajib itu yang gimana? Yang mempengaruhi sah atau tidak sahnya ibadah kita. Itu ilmu yang wajib. Ada ilmu lagi yang fardu kifayah. Jadi nggak mempengaruhi ibadah, tapi penting paling tidak di satu daerah ada satu orang yang menguasai ilmu itu. Kenapa? Supaya apabila terjadi problem di dalam hukum fikih, ada yang bisa memberikan jawab jawaban. Di atasnya itu lagi sudah menyelam ke dalam ilmu itu hukumnya sun sunnah. Dan nanti ini akan kita bahas ilmu wajib yang langsung berkaitan dengan detail-detail puasa kita. Apa yang apa yang wajib puasa, kemudian yang membatalkan puasa, rukun, cara niat dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang mungkin sudah tahu sebagian, mungkin juga ada yang, yang mungkin ada beberapa hal yang belum tahu, itu yang akan kita pelajari setelah kita mendengarkan sama-sama nasihat dari guru kita. Sambil kita tunggu kerawuhan pun. InsyaAllah minggu depan ini Ramadan. Ramadan itu bulan yang istimewa. Tapi kita kadang-kadang bisa melihat bahwasanya ketika Ramadan semangatnya kita tuh cuma di awal. Usaha awal Ramadan, Masya Allah. Masjid-masjid itu kalau perlu softnya sampai di luar. Akhir Ramadan ya sampai di luar sandalnya. Orangnya softnya sudah mengalami kemajuan. Dari belakang maju sampai depan. Artinya orangnya tambah sedih sedikit berkurang. jadinya sepi langsung Bismillah. Ya maaf saya potong Habib nanti dilanjutkan Habib Muhammad. Kak Habib Muhammad duduk yang enak. Kembali uh, nanti akan dibahas masalah puasa walaupun tinggal dikit waktunya. Rebu depan itu udah sedang ifbat kan. Jadi rebu depan kalau memang masuk Ramadan ya langsung traweh di sini. Ya saya mau kasih pengumuman, saya minta teman-teman saya yang pengen pengen belajar betul, pengen belajar betul Ramadan manfaatkan. Ramadan nanti traweh jam 8, ya saat Isya jam 8 lanjut traweh. Setelah traweh ada kajian tafsir surat Yusuf. Setelah itu nanti masih ada bagi teman-teman yang mau tadarus-tadarus, yang mau nyantai ya, nyantai terserah. Kemudian sholat lima waktu berjamaah di sini berjalan seperti biasa dan setiap maghrib kita ada buka bersama ala kadarnya. Eh, ala kadarnya. Menunya wallahu a'lam. <laughs> Menunya wallahu a'lam. Ala kadarnya, penting kebersamaannya. E, pada malam hari ini saya pengen nyampaikan beberapa hal. Ya, saya kan lama nggak bisa ngajar Zubat ini karena saya harus keliling dakwah dulu. Nanti insya Allah setelah hari raya setelah hari raya bulan Syawal untuk Rebu dan Jumat saya tidak akan kemana-mana. Jadi Rebu dan Jumat itu insya Allah saya akan selalu ada di di majelis ar Insya Allah. Kecuali yang sifatnya sangat-sangat urgent, ya sangat-sangat penting dan darurat. Mungkin baru saya akan meninggalkan majelis ar nanti diwakili yang yang lain. Nah, saya harap Habib Muhammad juga adanya hari Rebu bukan cuman pas gantikan saya. Nah, jadi nanti walaupun Syawal setelah Syawal, Rebu dan Jumat beliau juga sering-sering muncul di majelis Ar-Raudhah. Karena saya akan mulai akan mulai mendidik murid. Jadi orang yang mau ngaku murid saya, ya mau saya didik betul. Tidak setengah-setengah, tidak setengah-setengah. Ada beberapa program? Di antaranya program membaca Al-Qur'an. Itu nanti teman-teman saya ngajinya harus bagus semua. Ya, ngajinya harus bagus. Yang kedua, program belajar wudhu. Belajar wudhu. Sepele ya, tapi itu yang paling pokok. Belajar, saya tidak akan bertele-tele menerangkan yang batalkan wudhu, syarat sahnya wudhu, enggak. Tapi langsung mau praktek itu di tempat wudhu ya. Praktek wudhu. Kalau perlu di depan sini. Ya, saya akan praktek di sini, praktek wudhu. Kemudian nanti baru kita terangkan rukunnya ini loh. Sunahnya di di sini. Nah yang membatalkan ini, insya Allah satu kajian selesai. Ya satu kajian selesai. Kemudian praktek sholat. Ya kita akan belajar praktek sholat. Itu akan saya buat waktu khusus bersama teman-teman saya. Nah yang mau ikut itu nanti daftar. Yang tidak daftar dilarang masuk. Setuju? Sadis ya Habibnya ya. Itu ya, cuma guyon saja, masuk nggak daftar dilarang masuk. Untuk menunjukkan semangat, biar serius ya harus daftar biar ada ke kesungguhan. Saya mau tahu siapa yang betul-betul mau mau belajar. Cuman kalau Ramadan nanti bebas. Kajian surat Yusuf semua dipersilahkan untuk untuk hadir, dipersilahkan untuk ikut. Kemudian eh, Jumat besok ini kan Jumat terakhir. Jumat besok Jumat terakhir sebelum puasa. Saya minta teman-teman untuk ngajak temannya, kerabatnya, siapapun untuk hadir. Karena ada banyak hal insya Allah yang mau saya sampaikan sehubungan dengan majelis ar rawdoh ya. Jumat B besok termasuk dengan nanti hatamannya kapan, kemudian halal bihalalnya kapan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang penting lagi ya Jumat besok itu kita akan mulai menerapkan zikir yang ada di lembaran yang saya baca saya bagikan Jumat yang lalu akan kita terapkan Nanti saya akan jelaskan. Jelaskan arti atau makna dari syair-syair ini ibadullah rijalullah kenapa kita pakai ya. Kemudian eh, ya Rabbana ya Wadud kenapa kita pakai ini? Alasannya ah, apa? Majlis besok pokoknya akan menjelaskan visi, misi, tujuan majlis ar hari Jumat. Hari Jumat yang akan akan datang. Ini kan Rabu, kemis, Jumat. Terus payah ini dari hati ke hati sih. Pokoknya saya pengen ngomongkan apa yang harus saya omongkan dulu untuk nyemangati. Kelihatannya pada pada malu duduk di sebelah sini ya Mas Khairi ya. Mas Takim juga ya malu ya. Takim Khairi Abdul Wahid sini nih. Ini jangan enggak diisi ini. Ayo, sebelah sini. Masa enggak mau lihat Habib Muhammad yang ganteng itu? Ya, Mas Wahid rupanya mulai memanjangkan rambut lagi nih ya. <coughs> Khairi juga ini ya. Hah? Roni di situ tidak apa-apa Roni, boleh. Ya. Untuk setiap kajian nanti akan ada diawali dengan qasidah doa plus tabuan rebana al Ya. Mana di Mas Roni? Rebananya. Iya, Mas Seto tolong turun dulu. Mas Seto sama Mas Roni. Ya, harap cepat dikit karena waktu saya sangat mepet perjalanan saya masih jauh dari sini saya mau ke Pacitan ini ya. Mau ke Pacitan. Uh, rupanya loncat dari lantai 2 ke lantai 1. Agus sama Afif belum bisa tadi masih perlu belajar. Ragu-ragu. Coba semuanya ya. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عونانا لله عسى نهضى بفضل الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله عباد الله الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله ففي Dah, sampai situ dulu. Ini kalau dilanjutkan nanti sama aja kita saya sampai jam 8 nanti. ini nanti setiap mulai akan ada rebana seperti ini. Saya mau nanya, ini pukulan rebana seperti ini jenengan senang atau enggak senang? Kok jawabannya lemah betul? Senang atau enggak senang? Senang betul? Senang atau enggak senang? Nah, nanti insya Allah semua yang ikut majlis ar-radhah insya Allah bisa nabuh. Nabuh ini. Karena ini gampang ini. Ini mudah. Mudah atau Pak? Mudah sekali. Jadi insya Allah semua yang ikut radhah bisa nabuh ini. Jadi nanti kalau buat pengajian di rumahnya masing-masing mau begini bisa. Cukup dua orang gak usah sepuluh dua puluh Dua orang ini suaranya keras atau nggak keras? Keras kan? Keras. Dua saja udah suara kita semua kah? kalah. Dua, apalagi kalau empat ditabuh semua. Itu akan kerasnya luar biasa. Ini irama yang aneh itu, irama yang yang nyentuh hati itu ya. Buat hati itu di seperti di indung-indung. Dindung-indung di diapakan ya? Dibuai ya. Dibuai, enak di hati. Nah, sambil kita baca qasidah, sambil ditabuhi rebana. Itu pembukaannya ar nanti seperti seperti itu. Kemudian uh, setiap Rebu dan Jumat, setelah hari raya nanti, setiap Rebu dan dan Jumat itu akan ada sesi tanya jawab. Insyaallah, sesi tanya jawab. Kita akan kelola majelis ini serius karena tempatnya udah siap. Nah, saya minta teman-teman yang mau bergabung berjuang bersama saya, betul-betul bergabung berjuang bersama saya, saya minta hari Jumat jam lima, eh, jam setengah lima kumpul di sini. Saya mau ngomong dulu rapat sebentar. Jumat jam setengah lima. Yang bisa ya, yang kerja datang telat nggak apa-apa. Nanti pulang lagi malam mau ikut kajian, telat dikit gak apa-apa kajiannya. Tapi itu hari Jumat besok jam setengah lima penting sekali buat saya. Jadi teman-teman saya yang pengen berjuang bareng bersama saya, saya minta hari Jumat setengah lima baik laki perempuan kumpul di sini. Saya mau membuat relawan raudhah yang berkesinambungan. Jadi mau mau saya buat sudah saatnya. Saya buat raudhah cabang Sragen, Rodoh cabang Kebak Keramat, Rodoh cabang Karanganyar, Rodoh cabang mana? Sukarjo gitu ya. Nah, Sukarjo nanti dipecah-pecah kan, ada berapa kecamatan gitu kan? Kecamatan ini siapa? Maksudnya orang-orangnya itu loh. Sebagai kontak personnya siapa? Nanti misalnya mau ada acara, saya nggak perlu bingung cari orang lagi. Karena sudah punya murid di mana? Di mana-mana. Dan saya berjanji dalam satu tahun saya akan keliling. Satu tahun saya akan keliling ke tempat orang-orang yang sudah kita tunjuk sebagai pos pos penyambung lidah lidah kita. Paham ya? Keliling nyantai ini pengajian pengajian ini kalau dibawa bareng-bareng pindah ke sana kan asik toh. Jangan khawatir mobil siapkan. Tidak jadi masalah. Tidak kita nanti kita sewa truk yang besar gede masuk situ semua ya. Tidak, <laughs> tidak. Insyaallah kita pakai pakai mobil yang genah keliling. Setelah bulan syah, Syawal. Iya, luar kota dalam arti karisidenan Surakarta. Iya. Saya fokus di karisidenan Surakarta. Untuk yang di luar Surakarta kita lewat streaming. Tetap nanti ada teman yang mau mau jadi penyambung lidah di luar kota boleh. Ya, di luar kota Bu, boleh. Saya akan berkunjung ke ke sana. Saya berkunjung, judulnya saya ber berkunjung. Berkunjung itu bisa jadi ada pengajian, bisa jadi cuma ngobrol-ngobrol. Ya duduk-duduk mungkin minum minum air putih atau minum minum teh. Itu cita-cita saya yang selama ini terpending karena ngurusi pembah, pembangunan. Setuju? Nah, doakan saya bisa beli bis satu ya. Benar. bener, cita-cita dulu, utang banyak nggak jadi masalah. Yang penting cita-cita dulu. Saya mau beli bis satu, mini bis satu. Jadi biar bisa ah, nanti ngangkut orang bah, banyak. Tapi ini khusus nanti yang naik yang terdaftar jadi relawan, yang tidak, mm, mohon maaf. Ya, nanti dulu kan yang yang terdaftar jadi re relawan boleh naik bis. Seperti itu. InsyaAllah. Kedepannya demikian. Ini pembukaan dari saya. Waktu sebenarnya saya kembali kepada Habib Muhammad. Saya doakan ya. Mau berangkat ke Pacitan dan nyambung terus ke luar kota dan keluar kota. Saya baru balik nanti hari Jumat. Uh, malam Jumat, malam sekali mungkin. InsyaAllah. Hah? Saya subuh, ada sholat subuh tak? Setelah, setelah subuh langsung jalan. Eh, nanti Bismillahirrahmanirrahim Nyambung lagi tentang puasa Langsung kita masuk ke ilmu fikihnya Puasa itu Wajib untuk yang pertama orang Islam Wajib puasa ya Kemudian yang kedua Orang yang balik, sudah balik dan berakal Itu wajib puasa Kalau anak kecil gimana? Puasa sah tapi tidak wah tidak wajib. Yang keempat, puasa wajib untuk orang yang memang mampu. Memang dia mampu untuk puasa. Kalau nggak mampu puasa, nggak mampu puasa itu ada gambarannya ada dua. Yang pertama nggak mampu puasa karena sudah lanjut usia. Umur 120 tahun misalkan. Dan itu nekat poso ya akhir namanya. Bisa langsung berangkat nanti. Itu tidak wajib untuk puasa. Atau orang yang sakit tapi setelah Ramadan pun kelihatannya juga masih gak sembuh. Sakitnya susah harapan sembuhnya itu. Kalau dalam bahasa kitab namanya maridun la yurjabur uhu. Sakit yang susah untuk disem, disembuhkan. Orang yang sakit yang susah untuk disembuhkan seperti mungkin komplikasi sakit yo jantung, koroner, penyempitan pembuluh darah, setruk darah tinggi, hepatitis, kencing manis, kencing batu, kencing semen nek perlu. Wabah pokoknya itu jadi satu. Obatnya sa apotek mungkin masih kurang. Itu sakit-sakit yang model begitu, itu Ramadan sakit. Tapi nanti di luar Ramadan kemungkinan juga masih sakit dan tidak mampu untuk puasa. Untuk orang yang lanjut usia atau sakit tadi, untuk orang yang lanjut usia atau sakit tadi, maka konsekuensinya dia bukan ganti puasa, tapi nanti wajib untuk membayar fit fidyah. Jelas ya? Itu yang wajib untuk puasa. Yang keempat yang wajib untuk puasa orang yang mukim, yang berdiam di tempat tinggalnya. Kalau seorang musafir, itu dia nggak wajib untuk puasa. Seorang musafir nggak wajib untuk puasa. Saya mau ke Surabaya misalkan, mal Surabaya. Ketika saya di Surabaya nggak wajib untuk puasa. Nah, seorang musafir itu boleh untuk tidak berpuasa andai kata punya dua syarat. Syarat yang pertama, perjalanannya itu dari kota tempat dia tinggal di atas 82 km. Kemudian dia keluar dari batas kota itu setelah sebelum waktu subuh. Malam hari ini, ini kan Rebu. Malam hari ini saya pergi ke Surabaya. Berarti besok Kamis saya boleh untuk tidak puah, puasa. Tapi kalau puasa gimana? Sah. Kalau saya nggak puasa, boleh, nggak haram. Tapi nanti di luar Ramadan wajib bayar kodok. Tapi kalau seandainya gambarnya begini, saya berangkat ke Surabaya besok jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu besok saya baru berangkat, ke Surabaya. Gimana? Nah, berarti di waktu itu <clears throat> berarti di waktu itu ketika saya berada Surabaya, di hari Kamis saya nggak boleh puasa. Hari Kamis saya nggak boleh puasa. Kenapa? Karena keluar dari batas kota setelah masuk waktu subuh. Tapi besok Jumatnya kalau masih di Surabaya boleh untuk tidak ber berpuasa. Paham ya? Nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Dan sendiri puasa insya Allah banyak pertanyaannya ini biasanya. Kemudian perhatikan selanjutnya rukunnya puasa yang harus dikerjakan ketika puasa yang pertama wajib untuk niat niat puasa wajib itu harus waktu niatnya kapan dari maghrib sampai subuh Allahu Akbar Allahu Akbar langsung kita makan kurma niat maghrib itu sudah niat puasa untuk besok boleh Oh, setelah niat makan lagi boleh apa enggak, Beb? Boleh. Mau makan tiga piring, lima piring monggo. Yang penting sudah niat besok puasanya sah. Itu puasa wajib. Nah, para ulama mengajarkan begini, terutama ulama dari kalangan habaib. Kita kalau malam pertama Ramadan itu kita niat puasanya dua kali. Yang pertama niat puasa pakai caranya Imam Malik. Imam Malik itu nganggep Ramadan itu satu paket sebelum penutup satu paket. Jadi cukup diniati di malam pertama, selanjutnya nggak usah niat cukup. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak. Ramadan satu bulan itu kalau 30 hari ya 30 paket. Berarti tiap malam harus niat. Lah para ulama salaf mengajarkan malam pertama niat pakai mazhab Imam Malik. Saya niat mau puasa Ramadan sebulan penuh. Setelah itu langsung hari itu juga malam itu juga kita niat pakai madhab Imam Syafi'i. Saya niat puasa untuk besok puasa wajib di tahun ini. Besok malamnya puasa lagi, niat lagi. Besok malamnya terus niat lagi. Nah, tujuannya apa? Kenapa kalau kita pakai madhab Imam Malik dulu? Soalnya supaya kalau seandainya mungkin hari ke-10 kita lupa niat, kan harusnya nggak dapat pahala kan? Ibadah nggak pakai niat gimana? Dapat pahala nggak? Nggak dapat. Tapi karena kita sudah niat pakai mazhab Imam Malik, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian yang kedua, yang kedua di antara rukun puasa yaitu meninggalkan semua hal yang membatalkan puasa. Semua hal yang membatalkan puasa ditinggal. Terus yang membatalkan puasa apa aja? Nah, yang yang membatalkan puasa yang pertama, masuknya masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh yang tembus sampai ke dalam. Jangan memang ya, puasa makan minum terlalu simpel nanti dia pikir ngerokok nggak membatalkan puasa. Pikir ngemut permen nggak membatalkan puasa nanti. Masuknya sesuatu ke rongga tubuh yang tembus ke dalam. Masuk mulut ini tembus ke dalam nggak? Berarti kalau mulut kemasukan sate ya batal bahasanya. Mulut kemasukan supermi batal. Masukan air putih batal. Hidung sampai ke dalam enggak? Sampai. Jadi kalau kita sengaja enggak wudhu tapi nyedot air sampai masuk ke dalam, puasanya bisa batal. Telinga nembus ke dalam enggak? Nembus. Telinga kemasukan batal. Maaf, bagian belakang BUBUR, tidak usah dibaca, terus dieja tok wae. Itu kalau kemasukan sesuatu nembus ke dalam enggak? Nembus kan? Jadi kalau kemasukan sesuatu itu pun hukumnya juga apa? batal. Makanya hati-hati. Nah, terus mandinya gimana, Bib? Kalau kalau mandi airnya bisa masuk ke dalam teli telinga. Nanti ada pembahasannya. Nanti kita akan bahas hal-hal yang harus diperhatikan lagi tentang mandi, kumur dan lain sebagainya eh, masuk sesuatu. Lah rokok, batalkan puasa enggak? Batal. Kenapa? Karena rokok itu ada zat yang dihisap yang dia masuk ke dalam tubuh, bukan cuma sekedar asap. Makanya ada jenis rokok tertentu biasanya sing rodok murah. Seurung atus untuk rong pak itu biasanya. Itu biasanya untuk diisapkan, disemburkan ke kertas gitu. Biasanya kertasnya langsung jadi warnanya itu jadi warna kuning. Jadi warna kuning. Kenapa? Karena ada flek bekas daripada roh, rokoknya. Ada zat jirimnya itu yang yang nempel di kertas itu. Makanya rokok itu ada satu zat yang disedot ketika orang itu ngerokok. Kemudian yang semua yang ngerokok bisa cepat berhenti insyaallah. Ya. Nah, ini sing buanter rokoknya. Lanjut, yang membatalkan puasa lagi yaitu Muntah, dimuntah-muntahkan dengan sengaja, membatalkan puasa. Kemudian, maaf, mengeluarkan mani dengan sengaja, membatalkan puasa. Setelah itu, yang juga membatalkan puasa adalah pingsan atau mabuk sehari penuh. Umpama adalah sudah niat, jam 3 dia niat, setelah itu dia minum obat, salah obat, dia pingsan. Dari jam 3 baru bangun jam 7 malam. Sudah niat, sah apa enggak puasanya? Enggak sah. Kenapa? Karena status dia selama berpuasa adalah orang yang hilang ah, akal. Lain halnya dengan tidur. Kalau tidur itu tetap dianggap puasanya sah. Tapi kalau pingsan dan mabuk satu hari penuh, maka itu bisa jadi puasanya enggak sah. Kemudian selanjutnya mohon maaf, andai kata ada orang yang bersetubuh di bulan Ramadan di siang hari, maka puasanya nggak sah dan ada beberapa konsekuensi lagi. Tentunya puasanya nggak sah, dia wajib untuk bayar kodok. Kemudian kena yang namanya kafaroh atau denda berat. Kafarohnya yaitu memerdekakan budak perempuan. Zaman sekarang sudah nggak ada budak, berarti pasti nggak mampu. Lanjut ke yang berikutnya, puasa dua bulan berturut-turut hari ke-55 bolong berarti ngulangi dari sah satu. Makanya hati-hati ini. Puasa masih nggak mampu, mama yang batalkan puasa, pelaku mungkin usianya, usianya sudah terlalu tua, nggak mampu dia. Kalau seandainya dia harus puasa dua bulan, maka wajib bagi dia untuk memberi makan 60 orang miskin, tiap orang miskinnya dikasih jatah satu mut. Satu mut itu tujuh setengah ons. Syukur-syukur jenengan genapkan jadi sepuluh ons. Itu lebih afdol. Ini yang berkaitan dengan hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian langsung kita singkat aja supaya nanti sesi tanya jawabnya bisa agak panjang. Ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita puasa. Di antaranya yang pertama menelan riak, daha atau riak. Gimana kalau seandainya ada riaknya atau ada dahaknya? Itu membatalkan puasa atau enggak? Nah, dibahas oleh para ulama, kalau seandainya riak itu sudah sampai pada bagian luar mulut. Jadi sudah kena bagian lidah, kan sudah di bagian dekat luar mulut kan? Dia sudah sampai di situ, terus kok sengaja ditelan lagi, maka bisa membatalkan puasa. Sengaja ditelan. Tapi kalau tertelan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau maaf riaknya baru sampai ada di sini, kemudian langsung ditelan, maka tidak membatalkan puasa. Itu tentang riak atau daha. Kemudian yang dibahas lagi menelan ludah. Menelan ludah ini sering jadi pertanyaan ini. Wanu bib, niku nek wonten tiang poso terus ngelek itu hukumnya pripun, Beb? Saya paling sering ini dapat pertanyaan menelan ludah atau jowo ini ngelek itu ya. Menelan ludah itu gimana? Ya, harus ditanya lagi. Menelan ludah itu yang ditelan ludahnya siapa dulu? Nah, hukumnya beda loh ini. Oh, ludahnya sendiri, ludahnya sendiri, ludahnya sendiri yang ditelan. Berarti nggak ada masalah. Dengan catatan yang pertama ludahnya itu sendiri suci, nggak bercampur mungkin mulutnya berdarah atau mulutnya habis kena muntah, kan najis kan berarti. Karena kalau orang itu sampai muntah, maka mulutnya itu harus segera kumur karena mulutnya itu ada najisnya. Muntah itu kan najis. Kalau ludah bercampur dengan muntah bisa batal apa saya? Yang pertama ludah sendiri suci, kemudian tidak bercampur dengan benda yang lain. Saya cuma menelan ludah tapi bercampur dengan sate misalkan. Ya, mangan sate kuwi jenenge. Judulnya sudah beda lagi itu. Paham ya itu tentang menelan ludah. Selanjutnya kumur. Air yang tertelan ketika kita kumur. Air yang tertelan ketika kita kumur yaitu lihat dulu kalau memang kumurnya itu kumur yang hukumnya sunnah Ya dengan wudhu. Ketika Ramadan tetap sunnah kumur nggak? Tetap sunnah kumur. Sunnah kumur tiga kali. Kalau di antara tiga itu tertelan, bukan ditelan loh ya, tertelan, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kumurnya itu hukumnya bukan sunnah. Jadi nggak untuk wudhu, tengah-tengah ngelak, usahku tak kumur benek ngono. Padahal karena ha, haus. Karena mulut saya kering. Saya kok begitu saya tak kumur aja. Karena kumurnya itu karena bukan sunnah. Kemudian kalau dia kumur dan tertelan, kumurnya nggak membatalkan puasa, tapi tertelannya itu yang membatalkan puasa. Atau ketika wudhu tapi sudah nggak sunnah. Ketika wudhu sunnahnya tiga kali. Goro-goro poso kumurnya ping pitu likur misalkan. Nah, ini jelas ini tiga ke atas kalau sampai tertelan maka membatalkan puasa. Paham ya? Yes. Lanjutnya. Kemudian lagi lanjutannya Saudara Hatim. Air yang masuk ke telinga ketika mandi gimana? Jadi kalau memang mandi itu mandi yang hukumnya sunnah dan bukan nyelam ya. Kalau nyelam sudah langsung batal. Karena masuk telinga langsung batal. Mandi yang hukumnya sunnah berarti kalau ada orang puasa renang nggak sah puasa. Kalau mandi itu hukumnya sunnah dan nggak sengaja dimasukkan gini tapi dia cuma nyiram kepalanya kemudian kemasukan air maka tidak membatalkan puasa. Andai kata itu mandinya sunnah atau mandinya wajib. Enggak membatalkan puasa. Tapi kalau seandainya mandinya bukan sunnah, cuma untuk seger-segeran biasa aja dia mandi, setelah itu airnya masuk ke telinga, maka bisa membatalkan puasa. Nah, untuk jenengan biar nggak bingung, caranya gimana? Kalau saya mau mandi dalam keadaan puasa, ada dua solusi. Yang pertama, mandinya leher ke bawah. Berarti yang atas ini tidak terkena ah, air, nggak nggak disiram air, ya. diraupi boleh, tapi nggak disiram air. Solusi yang kedua, jadikan setiap kita mandi, mandi kita itu hukumnya sunnah. Setiap kita mandi, mandi kita hukumnya sunnah. Ya kok bisa? Bisa. Saya jam 8 memandi, babe. Cara menjadikan mandi saya itu hukumnya sunnah gimana? Niat aja setelah mandi mau sholat duha. Mandi itu untuk sholat duha. Mandi untuk sholat sunnah hukumnya sunnah. Kemudian saya memandi sore. Setelah itu mau sholat asar, niatkan aja mandi untuk sholat asar. Mandi untuk sholat wajib, mandinya juga hukumnya sun, sunnah. kan setiap mandi kita tuh mandi yang hukumnya sunnah. Enggak kalau seandainya kemasukan air ke telinga enggak batal puasa. Atau kalau mau hadir pertemuan umum, pertemuan ke tempat umum, itu juga disunahkan mandi. Kita mau berangkat ke kantor, enggak apa? Karena mau ke kantor, mandi dulu. Itu juga hukumnya sunnah. Lebih abdul ya sudah niatnya ke kantor, plus ditambah lagi sholat tuh duha. Jelas ya itu tentang mandi. Kemudian perempuan yang hamil dan tidak perempuan yang hamil dan menyusui boleh untuk tidak berpuasa. Tapi konsekuensinya beda, tergantung alasan nggak puasanya karena apa. Kalau memang perempuan hamil dan menyusui tidak berpuasa karena khawatir kepada dirinya, maka dia wajib untuk mengganti puasa. Yang ditinggal tiga hari, yang ganti puasa tiga hari. Yang ditinggal empat hari, ganti puasa empat hari. Yang ditinggal lima hari, ganti puasa lima hari. Tapi kalau seandainya ada perempuan itu dia nggak puasa karena hamil atau menyusui, tapi alasannya karena khawatir kepada janinnya, bayinya, maka konsekuensinya beda. Kenapa? Karena dia meninggalkan puasa lewat alasannya faktor yang lain selain dirinya. Bukan karena keselamatan diri, tapi keselamatan janinnya atau bayi. Konsekuensinya wajib kodok, juga wajib fit, fidya. Karena kalau ninggal tiga hari, ya tiga hari kodok, kemudian tiga hari bayar fidya. Begitu juga Andai kata ada seseorang yang punya utang. Ramadan kemarin punya utang tiga hari. Kok sampai Ramadan besok minggu depan belum dibayar? Gimana? Selesai Ramadan, utang tiga harinya masih tetap ada. Ditambah tiga kali fit, fidyah. Perharinya satu kali fidyah. Satu kali fidyahnya itu tujuh setengah ons. Kemudian sunah-sunahnya, sunah-sunah sudah pernah disampaikan ya? Dua minggu yang lalu ya? Mas, oh belum, belum, belum, belum bukan di sini itu di Masjid Tasqif lupa ya. Sunnah-sunnah ketika Ramadan. Yang pertama sunnah sahur. Sahur itu hukumnya sunnah. Setelah itu kalau bisa sahurnya agak akhir. Tapi jangan terlalu mepet. Nah, saya beritahukan kalau Ramadan nyun ngapunten tolong jangan patokan sama azan. Untuk sahur. Untuk menentukan waktu subuh jangan patokan sama azan. Kenapa? Sini. Karena azan itu itu sudah masuk waktu beberapa menit baru azan. Jadi kalau masuk masuk waktu subuh jam 04.00 jam 4 pagi, maka baru azannya jam 4 lebih 4 menit. Jadi kalau Anda jenengan minum air ditaruh langsung Allahu Akbar Allahu Akbar. Berarti ketika kita minum sudah masuk waktu subuh. Paling enak begitu imsak jangan makan lagi. Kalau pas imsak masih tengah-tengah makan, maka segera cepat kita makan, minum setelah itu jangan makanlah lagi. Itu yang paling aman. Mau lebih amannya lagi, silahkan download jadwal waktu sholat subuhnya dikurangi 4 menit. Itu masuk waktu subuh yang sesungguh sesungguhnya. Biasanya begitu. Kemudian tapi kalau waktu maghrib bebas. Azan kita langsung makan nggak ada masalah. Kemudian yang harus diperhatikan lagi itu sahur-sahur jam mepet-mepet, kemudian buka puasa. Buka puasa itu begitu yakin maghrib langsung buka puasa, hukumnya sunnah. Kemudian ketika mau buka puasa, buka puasanya pakai kurma. Kurma nggak punya misalkan, oh kalau memang kurma nggak punya, maka buka puasanya ganti air zam-zam lebih susah lagi ya sudah ganti air bu putih air putih nggak punya kekeringan misalkan ganti sesuatu yang manis tapi yang alami yang nggak kena api anggur mungkin jeruk mangga kan manis tapi yang masih alami manis yang alami nggak punya manis yang buatan boleh sirup kolak dan lain sebagainya silahkan permen mungkin silahkan itu sunnah yang pertama kali kita makan kurma dan jumlahnya sunnahnya juga ganjil. satu tiga tujuh sebelas sembilan puluh sembilan terserah. puluh sembilan ya luwe berarti kelaparan. Das kemudian istiqomah witir, istiqomah teraweh teraweh jangan bingung 20 rokaat atau 8 rokaat terserah. teraweh itu minimal 2 rokaat maksimal sebanyak mungkin monggo. Tapi yang jelas kalau madhab syafi'i harus dua rokaat salam. Kalau empat rokaat salam jatuhnya bukan sholat terawih tapi sholat sun, sunnah mutlak. Jadi ya, dapat pahala tapi tidak sebesar pahalanya terah, terawih. Jadi jangan bingung, oh, masjid saya sholatnya cuma 8 saya mau cari masjid yang lain. Silahkan sholat di masjid itu 8 imamnya berhenti, kita tetap lanjut 20 boleh. Masjid saya 20, saya maunya sholatnya 8. Ya silahkan. Begitu 8, imamnya biar tetap sholat, Anda mau pulang, monggo. Silahkan. Tidak ada masalah. Jadi terawih itu dari dulu tidak pernah ada masalah. Geger ya lagi-lagi waiki. Dari eh, dulu tidak pernah ada masalah. Mau orang mau sholat 20, mau 8. Orang mau sholat 4 rokaat itu boleh kok. Mau sholat 2 rokaat terawih boleh. Di Masjid Nabawi, di masa Imam Tirmidhi, itu sholat terawihnya di Masjid Nabawi masjid Kanjeng Nabi loh nih, 36 rakaat. Enggak ada masalah. Jadi jumlah rakaat tarawih itu tidak perlu dipermasalahkan. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah jarang ada yang mempermasalahkan rakaat tarawih soal wis padha-padha ra tau tarawih. Asing guyu berarti termasuk we. Jelas nggih. Rakaat tarawih terserah. Kemudian apalagi yang tentang sunah-sunah, sunnahnya ketika Ramadan juga Jangan terlalu banyak tidur dan jangan terlalu banyak makan. Memang puasanya orang yang tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Tapi kalau tidur tok nggak ada ibadah sama sekali, ya nggak nunggu manusia, anak bayi puasa kuat. Tapi jadi jadikan kesempatan Ramadan itu ada kesempatan untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin supaya kita bisa jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang menanya, monggo. Ya. Kumurnya itu. Ditelan berarti. Tertelan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi kalau ketika butuh terlan air liurnya bercampur dengan air yang digunakan untuk kumur, enggak ada masalah. Seandainya tertelan pun juga enggak ada masalah asalkan kumurnya itu masih sunnah. Seandainya tertelan ya, jadi tidak sengaja. Kalau ditelan ya tetap bermasalah. Tapi kalau tertelan enggak ada masalah. Monggo. Ya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya orang yang sikatan atau orang yang siwakan ketika Ramadan. Boleh asalkan sebelum waktu zuhur. Setelah zuhur, siwakan atau sikatan itu hukumnya makruh. Adapun ada rasa, maka rasanya kalau memang rasa itu berasal dari siwak jangan ditelan. Jadi setelah itu ya dikumuri. Setelah itu dikumuri. Jangan sampai di ditelan. Tapi kalau tidak sengaja mungkin ada rasa ya, cuma insya Allah tidak bercampur dengan air liur kita. Dan kalau tertelan pun tidak ada ludah kita tidak bercampur dengan benda yang lain, maka tetap tidak membatalkan puasa. Gitu. Jelas ya? Hmm. Ya. Huh? Nggak ada. Ada rasa selama tidak ditelan, tidak ada masalah sama tidak ditelan tidak ada masalah. Tidak tertelan pun juga enggak ada masalah. Itu, itu, itu kan cuma istilahnya karena mulut kemasukan sesuatu aja kan. Jadi insya Allah tetap tidak ada masalah ya. Tetap tidak ada masalah. Itu orang-orang yang yang puasa sebelum duhur yang siwakan juga banyak kok. Nggak langsung kumur juga tidak apa-apa. Insya Allah kita gitu. Ada lagi? Ya. Ya, sasaran fidyah itu sama seperti sasaran zakat fitrah. Jadi nggak boleh sembarangan. Mau ada anak misalkan, wah saya kasihkan kepada istriku aja videonya untuk jadi jatah belonjo misalkan. nggak boleh. Tetap diserahkan kepada fakir miskin. Fakir miskin pun juga nggak boleh sembarangan ya. Orang yang punya predikat fakir miskin itu berarti orang yang kita lihat secara zahirnya penghasilannya dengan kebutuhannya tetap lebih besar kebutuhannya. Umpama mungkin kepenghasilannya itu pas-pasan, tapi anaknya banyak. Kan kita nggak tahu penghasilannya itu cukup atau enggak, tapi secara zahir kita lihat ini orang ini termasuk golongan mis miskin. Nah itu sasaran untuk menerima fit ya Kita kasih ya ke situ, zakat fitrah pun juga ke situ. Zakat fitrah pun juga nanti hati-hati. Jangan terlalu gampang percaya sama amil atau panitia yang tidak mengetahui seluk-beluk hukum tentang zakat. Kadang-kadang gini, ini yang pernah kita dapat. Jadi ada satu kampung, dikumpulkan semuanya zakatnya satu kampung, setelah itu dicampur, setelah itu dibagi, kaya miskin dapat beras semuanya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Kalau zakat kita diterima sama orang yang kaya, kita belum zakat berarti. Karena zakat kita sasarannya itu harus kepada fakir miskin. Tetap kalau kita ragu-ragu, tapi kalau ada iuran kampung, gini aja, sediakan beras untuk sodako, untuk, untuk, untuk iuran kampung. itu beras yang untuk zakat kita sama keluarga kita, cari orang yang memang dia layak untuk menerima, kita serahkan langsung. Ya itu kalau di rumah itu, kalau Ramadan, itu yang minta beras macam panitia zakat dari sana sini. Saya kasih beras, tapi beras sodako beras untuk sodakoh ini kasih, si kasih. Nanti yang beras untuk zakat saya sama keluarga, bah benar-benar dikasihkan kepada fakir mis, fakir miskin, gitu. Anak yatim itu lihat dulu kalau walinya kaya nggak termasuk. Walinya kayak umpama anak yatim, anak yatim anaknya Bill Gates misalkan. Yatim sih, cuma eh, nggak boleh untuk terima zakat. Tapi nah, kalau anak yatim yang memang kehidupannya orang tuanya pas-pasan dan lain sebagainya, maka ibunya itu boleh untuk menerima zakat. Ya, ibunya atau wali yang ngurusi anak itu boleh menerima zakat. Ada lagi? Nara ini biar yang coba-coba. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua sudah meninggal tapi masih punya utang puasa. Jadi nah, ketika meninggal sudah ada kesempatan untuk bisa nyaur utang puasanya enggak? Gini, umpama gini. Dari awal Ramadan itu sudah sakit, sakit parah. Sampai setelah lebaran dapat tiga hari meninggal. Kan tidak ada kesempatan untuk bayar utang puasanya kan? Nah berarti memang dia nggak wajib untuk puasa. Yang harus kita bayar fidyahnya orang tua kita ketika nggak puasa sudah dibayar apa belum? Kalau sudah dibayar selesai. Kalau belum dibayar ya kita bayar. Selesai. Tapi kalau seandainya gini, punya orang tua mungkin Ramadan 10 hari terakhir sakit. Setelah Ramadan sembuh tiga bulan kemudian sebenarnya tiga bulan kemudian sehat setelah itu baru sakit lagi sampai akhirnya meninggal nah, sepuluh harinya itu belum sempat dibayar Padahal dia sudah sempat mampu untuk bisa mem membayarnya. Ya, itu hukumnya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, itu berpuasa diniatkan untuk bayar orang tuanya. Atau anak ngeluarkan fidyah per hari 7,5 ons. Berarti kalau sepuluh hari 75 ons untuk ganti puasa orang orang tuanya. Gitu. selesai ya? Monggo. Yang terima gurunya biasanya tuh. Ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi Pertanyaan bagus. Di sekolahan sering iuran zakat, iuran kurban. Nah, zakat, iuran kurban. Itu kan sering terjadi itu. Gimana itu masalah iuran zakat sama iuran kurban? Itu sebenarnya bukan kurban, tapi belajar kurban itu anak-anak itu yang dipungut itu. Zakat pun juga jangan diniati zakat, anggap aja ngeluarkan soda, soda kok karena zakat itu anak yang kecil kan nggak wajib zakat. Yang wajib menzakatkan itu orang tua. Rantai. Saya punya anak SD, anak SD anak saya yang SD itu wajib zakat, tapi kewajibannya itu bukan dibebankan kepada anaknya, tapi kepada orang orang tuanya. Jadi orang tuanya membayarkan zakat dan sasarannya pun juga harus jelas kepada fakir mis, miskin. Masalah panitia zakat. Ini dari mulai saya ngaji di Pasuruan sampai sekarang gimana ya? Akhirnya sampai saya sempat ada satu satu titik mudeng fikih hijanya yuk. Kadang-kadang ya enak. Enak sing ora mudeng. Jadi ngertine kabeh halal pokoknya. Kadang-kadang enakan begitu. Cuma kan tidak boleh begitu. Maksudnya kita mau jadi orang awam terus? Jadi panitia sama amil itu beda. Amil itu pem, penyalur zakat, menerima dan menyalurkan zakat, tapi yang nunjuk pemerintah, berarti punya badan hukum resmi, ada surat pengangkatannya resmi, itu amil. Tapi kalau yang ada zaman sekarang ini itu panitia. Lah memberi kepada panitia dan memberi kepada amil itu hukumnya beda. Kalau kita ngasih kepada amil beras, amil itu berarti seakan-akan kita sudah ngasih kepada fakir miskin. Nanti berasnya itu jadi tanggung jawab amil. Mau berasnya mau dicampur, seandainya berasnya itu pecah sama amil diganti lagi dengan berasnya amil, silahkan tidak ada masalah. Itu kalau amil. Tapi kalau panitia, kita menyerahkan sama panitia, belum berarti kita sudah menyerahkan kepada fakir miskin. Tapi panitia itu hanya kepanjangan tangan kita. Nah yang aneh kadang-kadang panitia ngumpulkan zakat dari mana-mana, tengah-tengah ada yang zakatnya pecah bingung lagi zakatnya sopo. Terus yang penting diganti aja. Pada zakat itu kan harus diniati dulu. Orang yang zakatnya diambil sama panitia tadi, zakatnya pecah, nggak sampai ke fakir miskin kan? Gak sah. Nah kan hukumnya kan jadi repot akhirnya. Jadi Anda yang jadi panitia tetap Anda dapat pahala yang besar. Tapi prosedurnya juga harus paham. Jangan sampai berasnya masyarakat pecah di tangan kita. Kita panitia masyarakat. Kita harus tahu ini berasnya siapa. Kita ganti berasnya kemudian dia kita suruh niatin lagi. Kenapa? Ini beras harus diniati. Ini beras untuk zakat, ibadah. Ada niatnya. Bahkan niatnya itu hukumnya juga wah, wajib harus diniati. Itu. Silahkan kalau ada yang menanya lagi. Monggo, Mbak. Hmm. Gimana gimana? Jadi terpuasa sudah dapat 10 hari gitu. Coba, coba kasusnya, puasa dapat 10 hari. Terpuhat mama 7 hari. Terputus puasanya. Terputus puasanya ta? Ya aku soalnya kiki badai SMS panitia pengajian rotok mumet aku. Ya ini pertanyaan terakhir <laughs> ini. Oh, nanti setelah itu ada di belakang ada nanya. Perempuan puasa 10 hari, terputus 7 hari. Setelah itu lanjut puasa lagi. Oh iya, kafaroh tadi. Ya. Untuk kabar gembira untuk para wanita yang kena kafaroh hanya laki-laki. Perempuan tidak terkena kafaroh. Lali aku nyebut no tadi. Perempuan tidak terkena kafaroh. Karena alasan perempuan tidak terkena kafaroh tidak mungkin saya sampaikan di tempat ini. Karena alasannya terlalu vulgar. Nanti kapan-kapan kalau empat mata yang bapak-bapak, saya ibu-ibu ojo. Nanti bisa diterangkan. <laughs> ya, monggo mbak. Hmm. Ya. Jadi seorang wanita masuk Ramadan masih punya utang puasa Ramadannya sebelumnya. Ya kalau punya utang puasa tiga setelah Ramadan, utang tiga yang Ramadan yang dulu itu tetap harus dibayar, tapi dapat tambahan fitiah. Jadi kalau tiga hari, ya berarti tiga kali fit, fitiah. Terus Ramadan yang ini punya utang tujuh hari, tetap tujuh harinya dibayar, tapi tanpa fit, fitiah. Ini tahun 2015 kan ini? Ada seorang perempuan Ramadan 2014 kemarin masih punya utang tiga. Masuk Ramadan 2015. 2015 ibu wanita biasanya utang lagi kan? Ada tujuh hari. Berarti selesai Ramadan tahun 2015 utangnya dia tiga hari di tahun yang sebelumnya itu plus fidyah perharinya yang tujuh hari di tahun itu tidak wajib untuk pakai fit fidyah hanya tinggal puasa kodok biasa. Ya. Ya monggo. Tidak boleh. Itu jatahnya nyamil bukan panitia. Panitia tidak berhak untuk mendapatkan bagian zakat. Apalagi panitia ini dua motor, dua HP HP tambah tu, Tidak boleh. Monggo, belakang. Sebentar, sebentar. Yang, sebentar Pak, enggak jawab dulu ini. Langsung. Berasnya dicampur harus izin dulu. Nanti sampaikan di suratnya, nanti beras akan dicampur gitu aja. Itu untuk meminimalisirnya begitu. Monggo, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama wudhunya Rasul ketika Ramadan, ketika luar Ramadan kumur, ketika Ramadan Rasul pun juga kumur. Wudhunya Rasul ketika di luar Ramadan air dimasukkan ke hidung. Istinsyak namanya. Ketika Ramadan juga sama air dimasukkan ke hidung, tapi nggak pakai disedot. Ya cuma dibasahi tangannya kemudian masuk ke dalam hi, hidung. Masih tangan-tangan kemudian airnya dimasukkan ke dalam hidung. Itu wudhu Rasul kalau Ramadan begitu. Kemudian Imam Syafi'i itu baca Al-Qur'an bisa hatam dua kali. Tentunya kapasitas Imam Syafi'i beda dengan kapasitas kita. Imam Syafi'i itu moco cepat insya Allah bisa sama tadabur. Lah kita itu dianjurkan baca Al-Qur'an itu ada dua macam. artinya memang kita baca Cepat tapi tetap pas ya, tartil makhrot tetap benar tajwid. Dengan tujuan untuk ngejar hatamnya, dapat pahala hatam. Ada lagi yang kita baca kalau perlu satu hari satu ayat, satu hari dua ayat istiqomah untuk ditadaburi. Jadi ngajinya kita, orang-orang kayak kita ini dua macam. Yang satu satu ayat dua ayat per hari yang penting istiqomah dengan tadabur. Yang kemudian yang satunya lagi dibaca terus dengan tujuan untuk cari barokah daripada baca sampai hatam tadi itu. Jelas nggih? Terakhir. Ya. Hmm. Ya, dari, dari kantor itu kan Bismillahirrahmanirrahim Kita orang yang wajib zakat Dan berarti kita tidak berhak menerima zakat gitu Tiba-tiba dapat bingkisan Tulisannya zakat Ya lebih afdolnya Kita salurkan aja kepada yang lebih berhak InsyaAllah begitu Itu lebih afdolnya Kenapa? Karena takutnya kalau memang itu zakat Dikasihin sama kita kan kita Bukan orang yang layak untuk menerima zakat Ya salurkan aja kepada orang yang untuk berhak untuk menerima zakat. Anggap aja ini sodako daripada kita, daripada sodako itu kita. Semestinya kita bisa, istilahnya mau masa bodoh lah langsung kita nikmati, tapi sudah salurkan aja kepada yang lebih berhak. Itu akan lebih afdal dan lebih warok, lebih hati-hati dalam urusan agama Insya Allah kita. Jelas ya? Allah a'lam bishawab. Doa sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فراحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هدى وألحقني بأصفياء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد